salat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Telah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar tidak membuat yang baru. Adapun tadi dibawakan bahwa uh, Umar memerintahkan salat 23 20 rakaat uh, langsung dari Umar itu tidak ada uh, perkataan yang seperti itu. Tapi ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta bahwa pada zaman Umar bin Khattab manusia salat 20 rakaat. Huh? Setelah membawakan ini, maka Imam Malik membawakan riwayat yang lain. Di mana Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia salat sebelas rakaat. Kata ulama secara isnad maka riwayat yang pertama dhaif, terputus sanatnya. Jadi kita harus bahas Pak secara ilmiah. Tentu tidak cukup waktu di sini untuk membahasnya. Ya dengan ilmu, dengan bukti pembuktian ilmiah. Semuanya harus ada pembuktian ilmiah. Sebab mengucapkan sesuatu, membantah sesuatu, hal yang sangat mudah sekali siapapun bisa melakukannya. Anak kita pun bisa melakukannya untuk sekedar membantah. Tapi pembuktian ilmiah. Kita harus punya pembuktian ilmiah. Secara ilmu. Dan diuji dan itu perlu majelis khusus permasalah yang akan kita bahas. Atau di antara saudara-saudara ada yang mau ngebahas khusus dengan saya berdua kapan waktu atau dengan Ustaz Yazid, ahlan wa sahlan. Kita duduk, kita bahas di hadapan kita ada kitab-kitab para ulama, kita bahas sesuai dengan tariqah ahli ilmu Sangat bagus sekali, sangat menarik sekali dan begitu ilmu. Kalau hanya mengucapkan AU AU AU, saya kira anak-anak kita juga mampu. Ini kita majelis ilmu, bahas ilmu, bahas ilmiah. Yeah. Jadi tidak lengkap tentu tidak kan terbatas. Saudara-saudara punya kebebasan. Saya di sini membahas, mengukakan suatu permasalahan, pembahasan tidak berarti langsung saudara harus ikut tidak. Bahas ilmu. Kita bebas dari asobiyah. Bebas, tidak ada la ikraha fid din. Tapi semuanya harus pembuktian ilmiah dan hmm. ini sering kami lakukan. Ya, maka itu yang saya katakan tadi yang uh, Bapak terakhir bawakan uh, eh, itu nggak ada riwayat seperti itu, nggak ada. Adapun salat tarawih jumlah rakaatnya ada khilaf ilmiah di antara para ulama. Khilaf ilmiah di antara para ulama dari jurusan riwayat dan dirayatul hadis karena itu harus kita masuk ke dalam pembahasan hadis kalau kita masuki ruang itu saya bicara tentang munqati tentang mursal tentang mudallis tentang dhaif akan panjang di antara saudara-saudara barangkali belum ada yang mengerti ada yang mengerti ada yang setengah mengerti Tapi yang intinya adalah permasalahannya bid'ah. Nah, ini perlu kita uji. Kalau ada bid'ah hasanah, maka mana saya bertanya kawaid dan dawabitnya itu apa? Apakah setiap perbuatan baik itu boleh kita masukkan dalam bid'ah hasanah? Bolehkah kita sebelum sholat terawih azan dan komat dulu? Boleh? Saudara siap melakukannya nanti? Bukan hanya ngomong, lakukan nanti. Saya mau lihat dengan mata kepala saya. Karena azan dan komat hasanah yang terbesar. Apakah setiap perbuatan baik itu masuk dalam bid'ah hasanah? Boleh kita masukkan dan dikatakan bid'ah hasanah? Maka itu tidak ada kawaid, tidak ada dawabit. Oleh karena itu berkatalah Al-Imam Al-Syafi'i Man istahsana faqad syara'ah. Man istahsana faqad syara'ah. Ini merupakan kaidah yang sangat besar. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, dia telah membuat syariat baru. Ini Syafi'i yang mengatakan, bukan saya, saya nukil. Berkata Imam Malik, Man ibtada'a bid'atan hasanatan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Li'anna Allah yaqul Al-yawma akmaltu lakum dinakum Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan. Lihat, barang siapa yang membuat bid'ah dan dia menganggap bid'ah itu bid'ah hasanah, Fakat za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati syariat. Mengkhianati syariat. Kenapa? Kata Imam Malik, kenapa? Harus ada pembuktian ilmiah. Kenapa? Lianna Allah yaqul Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. ada bid'ah lain lagi, ada ajaran lain lagi. Kita telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah. Kita buka Quran surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Allah katakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maka kita memberikan catatan belum. Ada ini satu, ada dua, ada tiga, sampai ribuan. Ini memberikan istidrak catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Ini yang berkata Imam Malik bukan Abdul Hakim. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Karena itu tidak ada kawaid dawabitnya. pertanyaan tadi dari uh, eh, LDII bahwa ini tentang dibukukannya Al-Quran. Adapun dibukukannya Al-Quran ini bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan ini bid'ah lalu dimasukkan dijadikan dalil bid'ah hasanah? Tidak. Karena Al-Quran memang telah diperintah untuk dibukukan. Salah satu nama Al-Quran al Al-Kitab. Apa arti Alkitab? Abdhammu wa jam'u. Mengumpulkan. Rasulullah SAW perintahkan untuk ini. Dan itu pertama. Yang kedua, ijma sahabat. Jadi hujah dalam agama. Yang ketiga, sunnahnya al-khulafa al rashidin al-mahdiin. Bukan kita, jangan dikiaskan antara kita dengan sahabat. Ini dalam ilmu usul namanya kias farid, kias ma'al farid. Kias yang berbeda dengan apa yang dikiaskan. Adapun noktop itu memudahkan orang. Asalnya bahasa Arab gundul. Nggak ada titik, nggak ada apa-apa. Kalau sampai sekarang begitu, saya dan penanya dan antum semua nggak bisa baca. Gak ada titiknya dimudahkan masalihul mursalah namanya kata ulama dalam ilmu usul. Bukan bid'ah lalu dimasukkan bid'ah asana. Ini mencari-cari. Walhasil tidak ada satupun perkataan dari sahabat yang mengatakan adanya bid'ah asana. Tidak ada dari tabi'in. Tidak ada dari tabi'ut tabi'in. Tidak ada dari a'immatul arba'ah. Yang ada sebaliknya tadi saya bawakan dua kaul. dari perkataan Syafi'i dan gurunya Al-Imam Malik. Sebab kalau ada, maka jadilah agamanya buah tambahan manusia. Manusia.